السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شرع لنا شريعة سمحة طيبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلا أما بعد para حاضرين حاضرات dan saudara saudara sekalian yang berhormat. Pengajian pada pagi hari ini kita memasuki penjelasan dan keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Ramadan. Karena insya Allah seminggu lagi kita sudah akan menerima tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala serta anjuran kesunatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Untuk kesemuanya itu maka sangat perlu kita memasuki penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan segala yang tersebut tadi hingga kita dapat menambah ilmu pengetahuan di dalam amal-amal ibadat yang harus kita lakukan hingga dapat sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan serta segala apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita amalkan sebagaimana mestinya kesemuanya berdasarkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un ilmu itu pemuka amal perbuatan iman amal perbuatan dan amal perbuatan mengikuti ilmu hingga Syekh Ibn Ruslan menjelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal siapa saja menjalankan sesuatu tanpa ilmu maka amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ditolak maka apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Ialah ilmu hal. Ilmu yang urusannya kita hadapi. Sekarang kita menghadapi bulan Ramadan. Kita akan terima tugas kewajiban yang khusus dan anjuran-anjuran kesunatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ilmu-ilmu yang ada sangkut paut dengan kesemuanya itu hendaknya kita pelajari, kita pahami, nantinya kita amalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kewajiban pada zaman Nabi Muhammad SAW pada zaman permulaan Islam tidak sekaligus tetapi sedikit demi sedikit setelah Nabi memperjuangkan agama Islam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala hingga sepuluh tahun masuk tahun ke-11 ada kewajiban sholat lima yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi hijrah ke Madinah masuk tahun kedua hijrah tepat pada bulan Syaban turun وحيوتي الله سبحانه وتعالى kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Jelas dengan penjelasan demikian itu bahwa pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala adanya tugas kewajiban siang yang mana dalam ayat yang tersebut Allah telah menegur semua orang-orang yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang sudah beriman. Telah dicatat, telah ditetapkan, Tetap diwajibkan bagimu puasa. Sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu Kalau kita pahami kalimat-kalimat dalam ayat ini bahwa kewajiban puasa tidak khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Akan tetapi bagi seluruh nabi-nabi dan rasul serta umat mereka masing-masing. Maka dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah puasa yang diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya seperti apa yang diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Maka kalau kita pelajari sejak Nabi Adam alaihissalam dan Rasul-Rasul selanjutnya hingga Nabi Isa alaihissalam yang akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masing-masing dan umat masing-masing dari Nabi dan Rasul itu diberi tugas kewajiban siap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan apa yang ada kewajiban ibadat siang, puasa la'allakum tatqu. Semoga kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat, dapat menjaga diri dari siksa Allah hingga menjadi orang yang takwa, selamat dalam dunia sampai dalam alam akhirat. Jadi perintah salat, perintah siar, perintah puasa dijelaskan oleh Allah hikmahnya atau manfaatnya la alaqul tatakun. Memang dengan puasa itu <clears throat> manusia dapat menjaga diri dari ajakan hawa nafsu, dari kujaan setan, bahkan nantinya dapat menyelamatkan diri dari sengsara dunia, sengsara akhirat, dapat menyelamatkan diri dari siksa Allah SWT hingga betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Lalu puasa yang diwajibkan itu tidak selama setahun atau beberapa bulan akan tetapi dijelaskan oleh Allah ayaman makbudat beberapa hari yang dapat dihitung. Jadi puasa yang di tetapkan oleh Allah SWT serta diberikan kepada kita hanya ayam ma'dudat beberapa hari yang dapat di memang kalau kita paham semua apa yang telah digaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan di dalam syariat agama Allah ini rata-rata sedikit, bahkan ringan, bahkan mudah segala sesuatu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama itu mudah. Memang agama Islam diturunkan untuk memimpin manusia, untuk menuntun manusia, dan untuk dijalankan oleh manusia. Manusia diwujudkan untuk agama Islam, untuk menerima agama Islam, dan untuk mengamalkan agama Islam. Jadi agama Islam dan manusia, manusia dan agama Islam ini sudah disepel oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat itu dan tidak ada yang berat. Nah, memang sudah diatur yang oleh Allah Subhanahu wa taala ubal bahkan beban kewajiban yang telah diberikan dijelaskan oleh Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan takdir, tidak memberikan beban kewajiban Seorang diri manusia illa usaha melainkan secocoknya, sekuatnya tenaga itu diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ajaran agama Islam, semua kewajiban dan agama Islam, semua anjuran dan syariat agama Islam tidak ada yang tidak cocok dengan keadaan manusia, manusia bangsa apapun, manusia golongan manapun, manusia hidup di negeri manapun, pada masa apapun, sejak diturunkan oleh Allah SWT sampai hari ini Jadi tugas kewajiban puasa yang diberikan oleh Allah SWT dijelaskan langsung oleh Allah ayyaman ma'dudat Lalu puasa yang telah dipikir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sama dengan apa yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat diistimewakan oleh Allah. Memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umatul marhumah umat khairiyah, umatan wasatoh, dan besok hari kiamat menjadi syuhada ala nas. Kemudian masuk surga lebih dahulu dan di dalam surga mayoritas penduduknya dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengambil garis-garis besar atau pen-pen derajat serta kedudukan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kita kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jelas dan nyata kita kita ini merasa mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar, mendapatkan kenikmatan yang sangat luas, dan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Mengapa? kita fokus semuanya ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta, tanpa mengajukan permohonan dan tanpa bekal apa-apa.